ada seseorang yang mengatakan bahwa boleh mengakhirkan sholat untuk majelis ilmu. Tidak ada. Mengakhirkan sholat untuk majelis ilmu barangkali maksudnya adalah kita tidak melakukan sholat di awal waktu. Jadi untuk menunda memang begitu. Dan itu dilakukan oleh para salaf. Misalnya maghrib bainal isya ini antara maghrib dengan isya biasanya kepotong itu sehingga isaknya ditunda karena untuk menyempurnakan pendidikan agamanya. Jadi kalau dipotong antara maghrib dengan isak kan pendek. Sehingga dipanjangkan sekali termasuk ini program di lembaga-lembaga ilmu seperti pesantren itu isaknya tidak di awal waktu sehingga ditunda di akhir. Hal yang demikian itu boleh karena untuk kemuliaan. Dan sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah pun pernah mengakhirkan isak karena untuk sesuatu yang kemuliaan. Jadi boleh menunda sholat untuk kemuliaan itu adalah boleh seperti ini. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan kalau mem kalau memang tidak ada udur itu, tidak ada hajat itu. Nganggur diutamakan. Ini masalah keutamaan. Sebaik-baik sholat dilakukan di awal waktu. Kecuali karena ada udur kita, gitu, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa ditunda. Misalnya seorang dokter melayani pasien yang mendesak, atau seorang ibu yang merawat anaknya yang mendesak, atau seorang anak merawat ibunya, atau di saat belajar, itu boleh. Adapun masalah menjamak sholat, selain daripada bepergian dan selain daripada hujan, memang itu ada juga pendapat. Dan jika memang yang berfatwa tadi adalah pendapatnya imam orang yang bermadhab hambali, masuk akal. Sebab di dalam madhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, orang boleh saja menjamak sholat min ghairi matorin bila matorin wala safarin tanpa bepergian dan tanpa uh, apa namanya tanpa berkian dan tanpa ada udur hujan sebab di dalam madhab kita syafi'i adanya menjamak solat karena bepergian menjamak solat karena hujan dan memang itu pendapat adalah dalam Ahmad Ibn, pendapat Imam Ahmad bin Hambal ternyata dari ulama syafi'i juga ada yang mengikutinya seperti Ibnul Mundir, kafal qafal dan lainnya dan itu adalah masalah-masalah khilafiyah sederhana tapi ingat jangan main jamak jamaan sajalah jumhur ulama syafi'i yang dikukuhkan menjamak sholat harus ada aturannya seperti itu. Akan tapi ada celah madhab, misalnya karsubis. misalnya jadi penganten, itu yang diambil Imam Haddad rahimahullah taala, jadi penganten yang syar'i, maka dandanannya kalau dirusakkan sayang, maka sholatnya dijamak saja. Habis sholat duhur, dia pakai dandanan, tapi dandanannya dipamerkan untuk saudari-saudarinya. Setelah itu dikuade. Jadi sholat, sholat duhur sama sholat asar sekali jamak tak takdim. Setelah itu Duduk di kuade sampai maghrib. Maghribnya nggak usah sholat. Diakhirkan nanti selai seis waktu isya. Itu dalam hal-hal tertentu itu boleh. Jadi ini masalah-masalah hilaf seperti itu. Tapi ingat jangan main jamak, main jamak.